المبتدا والخبر ما معنى المبتدا الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية مثاله apa contohnya Muhammadun Rasulullah A'rib Muhammadun Rasulullah Alladhi bijanibih Mubtada Belum terbiasa <laughs> ya Rabbi sepertinya Ya مبتدا مرفوع بالإب وعلامة الظاهرة على آخره kemudian رسول الله خبر مرفوع يا إيه، خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه rafihi الضمة على آخره وهو مضاف لفظ الجلال الله مضاف إليه Boleh nggak dibalik i'rabnya Muhammad dijadikan sebagai khabar, Rasulullah dijadikan mubtada? Allah Rabbuna juga sama, mubtada khabar. Boleh nggak dibalik? Rabbunanya sebagai mubtada muqaddam, Allahnya khabar muakhar. Boleh nggak? Pada contoh yang seperti ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena terjadinya ilbas, kerancuan. Ya, sama-sama ma'rifah. Ya kan? Sama-sama ma'rifah. Sehingga dikembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asalnya yang namanya mubtada adalah di di awal. Ya kan? Isim yang ada di awal. Jadi pada contoh Allah Rabbuna Muhammadun Rasulullah tidak boleh kita balik i'rabnya dengan dijadikan lafzul jalalah Allah sebagai khabar, Rabbuna sebagai mubtada. Kemudian Muhammad sebagai khabar, Rasulullah sebagai mubtada. Enggak boleh karena ada ilbas ada kerancuan. Ya. Kemudian pada contoh ataupun sebelum itu ada tambahan ya semoga berfaedah yaitu bahwasanya hukum asal daripada mubtada adalah dikedepankan, ditaruh di depan jumlah. Dan ini sifatnya wajib ini sifatnya wajib apabila antara mubtada dan khobar sama-sama ma'rifah. Apabila mubtada dan khobar sama-sama ma'rifah dan tingkatan ma'rifahnya itu satu. Seperti Allah Rabbuna. Ya, kalau Allah Rabbuna jelas Allah a'raf, a'raful ma'arif. Pada contoh tadi Muhammadun Rasulullah. Sama-sama kan tingkatan ma'rifahnya ataupun sebelumnya sama-sama ma'rifah, iya kan? Kemudian tingkatannya juga sama. Di sini Rasulun diubahkan kepada alam, maka tingkatannya pada alam. Sama kan? Berarti satu tingkat. Kalau seperti ini wajib dijadikan yang pertama itu apa? Sebagai mubtada. Apalagi kalau yang pertamanya lebih a'raf, lebih ma'rifah. Ya, ada khilaf di sini. Ataupun ada khilaf pada contoh Zaidun Al-Fadil ataupun al-fadilu Zaidun. Ya. Zaidun al-fadil, al-fadilu Zaidun. Boleh enggak? Ya, Zaidun al-fadil kita jadikan Zaidun sebagai khobar, al-fadil sebagai mubtada. Ya. Pada contoh Zaidun al-fadil adalah khilaf. Sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Kata Abu kalau Abu Ali Al-Farisi membolehkan. Boleh kita jadikan Zaidun Khobar Al-Fadil mubtada atau sebaliknya. Yang lain mengatakan tidak boleh karena rutbahnya berbeda. Yang lebih ma'rifah itulah yang dijadikan mubtada. Mana yang lebih ma'rifah Zaidun dengan Al-Fadil? Hah? Zaidun ya kan? Tingkatan ma'rifah itu yang pertama apa? Lafzul Allah, kemudian domair, kemudian alam, ya kan? Terus apa lagi? isim-isim isyara isim mausul kemudian al maarif al kemudian al-mudhaf ila wahid min al-khamsah itu kan. Itu diingat-ingat. Jadi yang lain mengatakan kalau rutbahnya berbeda, maka yang lebih ma'rifah dijadikan sebagai mubtada. Gitu. Ada khilaf. Adapun hukum asalnya, hukum asalnya yang diawalkan itulah yang dijadikan sebagai mubtada. Kemudian soal berikutnya kam kam kisman lil mubtada ah kam kisman lil mubtada lil mubtada kismani. kenapa di sini di khobari mufrad al mubtada kismani dengan musanna kenapa dibolehkan di sini lil mubtada qismani mubtada memiliki dua ataupun al mubtada qismani hmm. al mubtada qismani kenapa dibolehkan di sini adanya perbedaan dalam tasniahnya dan ifradnya mubtadanya mufrad khabarnya musanna kenapa dibolehkan karena mubtadanya apa dimasuki oleh alif lam lil jins hmm. sehingga dibolehkan kan hukum asalnya yang namanya mubtada dan khobar harus apa bakoh dalam masalah mufrad musanna jamak tapi kalau mubtadanya itu isim jenis ya tidak dipersyaratkan adanya bakoh. seperti al mubtada ismani ya kan ya al qismul awal mahwa ya mubtada lahu hah ظاهر المبتدا الظاهر مثاله يا محمد رسول الله ثم ثاني المبتدا المضمار مثاله أنا محمد والمبتدا الظاهر قسمان ما هما mubtada lahu khabar wa mubtada lahu marfu' sadda ma al khabar mubtada yang zahir ada dua macam mubtada yang memiliki khabar dan yang kedua mubtada yang memiliki isim yang marfu' yang menduduki posisi khabar apa contohnya mubtada yang lahu marfu' sadda ma al khabar Hah? Aziz? His. Iya. Contohnya apa? Mubtada lahu marfu' sadda al khabar. Aqaimun az-zaidani ataupun zaidun. Syaratnya apa? Agar didahului apa? Nafi ataupun istifham. Istifham gak mesti huruf, boleh boleh isim. Kalau huruf tadi hal az-zaidani. Kalau isim ataupun Uh, istifhamnya dalam bentuk isim contohnya kaifa ya kaifa jalisun al umaran kaifa jalisun al umaran di sini isim fa'il didahului oleh isim istifham kaifa ya rabnya kaifa hal ya mabni ala fath fi mahalli nasbin hal jalisun mubtada al umaran fa'il sadda masada al khabar ya, ya meskipun orang-orang kufah ya tidak mempersyaratkannya al-akhfas juga membolehkan jatuhnya wasaf sifat apakah isim fa'il ataupun isim maf'ul ataupun isim tafdhil sebagai mubtada tanpa didahului oleh istifham ataupun apa nafi ya. kemudian antum i'rab ma itu boleh dengan dua sisi ya pada contoh Eh, ma qaimun az-zaidani boleh antum i'rab ma dengan dua sisi. Boleh antum jadikan ma di situ ma nafiyah hijaziyah yang beramal seperti amalannya laisa berarti qaimunnya ma qaimun az-zaidani qaimunnya sebagai apa? Isimnya ma marfu' ya, kemudian az-zaidani sebagai apa? Fa'il sadda masadda khabar ma al-hijaziyah. Berarti az-zaidaninya adalah fa'il marfu dan dia sadda masadda khobar ma al hijaziyah menduduki posisi khobarnya apa ma al hijaziyah boleh pula antum i'rab ma sebagai ma nafiyah tamimiyah yang tidak beramal berarti antum jadikan qaimun sebagai mubtada bukan isimnya ma dan azaidani sebagai fa'il sadda masadda al khobar ya. Paham? Iya. Hal yajuzu an yakuna al-mubtada'u nakirah? Bihaqi hal yajuzu al-mubtada ataupun hal yajuzu kaunil mubtada nakirah? Ha? Yajuz. Bimadza? Jawaznah. Dengan apa kita bolehkan? Bil musawwirat. Ya udhkur anwa' al-musawwirat al awal an yataqaddam 'ala nakirati nafyun aw istifham. Di antara yang membolehkan datangnya mubtada dalam keadaan nakirah adalah ketika didahului oleh nafi ataupun istifham. Contohnya apa? Ma rajulun qaimun. Ya, i'rabnya tadi ma bisa di'rab dengan ma nafi hijaziyah yang beramal seperti amalnya laisa ataupun ma tanimiyah yang tidak beramal. Berarti yang setelahnya mubtada. Ya. Wa minha wa minal musawwirat an mausufah. Kenapa mubtada yang nakiro itu ketika disifati diperbolehkan untuk dijadikan sebagai mubtada? Karena ketika disifati itu lebih khusus. Abdun ketika disebut abdun itu umum mencakup di dalamnya hamba ataupun budak yang kafir juga yang mukmin. Ketika disifati wala abdun mukminun lebih khusus sehingga diperbolehkan untuk dia dijadikan sebagai mubtada karena mendekati ma'rifah cara makna. Wala abdun mu'minun khairun. I'rabnya ya bagaimana? La abdun lam lam ibtida abdun mubtada marfu bil ibtida wa alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Mu'minun sifat li abd sifatul marfu' marfu'un mithlu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala khairun. خبر مرفوع وعلامة رفيع الضمة الظاهرة على آخره ومنها ومن المسوغات أن تكون مضافة agar isim nakiro ini didofahkan didofahannya didofahkannya itu kepada isim yang nakiro lain bukan kepada yang ma'rifah kalau didofahkannya kepada yang ma'rifah ya jadi ma'rifah ya kan jadi mudofah maksudnya didofahkan kepada apa isim yang nakiro sehingga lebih khusus juga contohnya apa khamsu salawatin kata Allah. Coba Arab di Arab bagaimana? Khamsu mubtada marfu bil ibtida wa alamatu rafi ad-dhammah wa huwa salawatin mudhaf ini majrur wa alamatu jari al bahunna Allah, fi'lun wa maf'ul ya kan kataba fi'l madhi mabni 'ala al-fath al Bomir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih nun dala ala jam'il nas. Allahu lafzul jalal Allah fa'il marfu' alamat rafihi. Ya, jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar khabar. Nah itu. Jadi yang dimaksud dengan antakuna mudhafah agar isim yang nakira tersebut didhafahkan maksudnya didhafahkan kepada apa? Kepada yang nakirah ataupun diidhofahkan kepada yang ma'rifah tapi dia tidak bisa menjadi ma'rifah dengan diidhofahkannya ini seperti misal ataupun ghair ini isim nakiro, meskipun dia diidhofahkan kepada yang ma'rifah tetap dia nakiro. ya contohnya misalkan misluka la yabkhal orang yang, semisalmu tidaklah bakhil misluka la yabkhal misluka di situ ma'rifah atau nakiro eh, nakiroh. Kenapa? Karena misal itu adalah diantara kalimat yang mutawaghil fil ibham. Sangat mubham. Eh, sangat mubham. Sehingga meskipun diidhafahkan kepada yang ma'rifah, dia tetap apa? Mubham. Ini juga bisa. Misluka la yabkhal ataupun wa ghairuka la yajud. Selainmu tidaklah dermawan, ghairuka. Misal ghair, ya. ataupun idhofa-idhofa yang sifatnya lafzi. Ya, borib, boribu Zaidin misalkan. Qaimun, mabrubu Zaidin, imun, dan yang lainnya dari isim-isim yang ketika diidhofahkan tidak menjadi apa? ma'rifah. Ya seperti hasbu itu juga tidak bisa ma'rifah dengan idhofah hasbunallah. Ya. Dan yang lainnya masih banyak. Hmm. Dan di sana ada isim-isim yang dia dibuang mudhaf ilaihnya sehingga dia berubah menjadi ma'rifah. Ada di sana isim-isim nakirah yang dia aslinya diidhafahkan cuma dibuang mudhaf ilaihnya. Maka dia pun bisa dijadikan sebagai mubtada. Dan hukumnya kata sebagian ulama dia ma'rifah. Ya. Seperti salamun wa salatun ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salamun wa salatun. Di sini apa? Takdir dari mudhaf ilaih ini buangnya salamullah ya kan? Nah, ketika dibuang dia juga sama. Hukumnya ma'rifah, boleh dijadikan mubtada. Salamun. Ya sebagian mengatakan tetap ma tetap nakirah. Hmm. Salamun wa salatun ala Muhammadin. Dalam Al-Qur'an kullun lahu qanitun. Kullun lahu qanitun. Maksudnya apa? kullu al khalqi ya kan kullu lahu qanitun kullul khalqi semua makhluk semuanya tunduk kepada Allah di sini dibuang apa mudhaf ilaihnya takdirnya al khalqu ataupun al khalqi maka dia boleh dijadikan sebagai mubtada ya, jadi ketika dibuang ya mudhaf ilaihnya apakah yang nakirah mudhaf ilaihnya ataupun ma'rifah tetap dia boleh dijadikan sebagai mubtada kullun lahu qanitun kullu nyamut ya maksudnya kullu ahadin nyamut ini kalau contoh yang kullu nyamut diprofahkannya kepada yang nakiroh. kullu yamut eh, kullu ahadin kalau tadi kullun lahu qanitun diprofahkannya kepada yang ma'rifah kullul khalqi hmm. kemudian musawih berikutnya apa an yakuna al-khabaru zarfan aw jaran wa majruran muqaddamain belum selesai alam nakirah agar khobarnya adalah zorof dan jar majrur yang keduanya didahulukan dari isim yang nakirah ma mithaluh indaka rajulun indaka rajulun boleh nggak dibalik rajulun indak ya nggak boleh katanya kecuali di tasghir rujailun indak rujailun indak kalau di tasghir itu seperti isim yang disifati. Maknanya rujel rojulun hakir. Seorang laki-laki yang hina. Jadi rujel maknanya rojulun hakir. Sehingga seperti isim yang disifati. Maka dia boleh dijadikan sebagai mubtada meskipun nakiroh. Kenapa? Karena dia pada takdiran isim yang disifati. Ungkapanmu eh, rujailun indak seperti rojulun hakirun indak. Ya. Dan kesimpulannya dalam masalah musawih ini sebagian mempersyaratkan dengan syarat-syarat tadi yang lain tidak mempersyaratkan. Ya. Dinukil oleh al-faqih, al-faqih dari sebagian ahli nahu bahwasanya yang menjadi patokan boleh tidaknya mubtada itu dalam bentuk nakirah adalah husulul faidah, ada tidaknya faidah faidah hasolat hasalat fa akhbir an ayyi nakirah. Apabila dihasilkan dengan mubtada yang nakira tadi apabila dihasilkan faida dengan isim yang nakira tadi silahkan kamu beri khobar dengannya hmm. seperti kalau dikatakan rojulun endal bab ya, di sini bisa ya. jadi jadi khawatirnya itu kalau tidak ada musawi disangkanya sifat sebagai rojulun fil masjid disangkanya sifat kan rojulun fil masjid fil masjid kenapa syibul jumlah datang setelah Nakiro, ya kan maka irobnya sifat ya. kalau tidak ada ya di sana kesamaran ilbas dengan sifat maka boleh kalau ada kesamarannya jangan antum beri musawihot fil masjid rajulun kan nggak mungkin dijadikan sifat <laughs> sifat didahulukan nggak mungkin kan tapi kalau rajulun fil masjid bisa fil masjid dijadikan sebagai sifat bukan khobar sehingga harus antum kasih musawir dengan didahulukan apa jar majrur tadi fil masjid rajulun ah oh, jelas berarti ini bukan sifat ini khabar ini dahulukan itu masih ada lagi nggak habis ya musawifahnya dan di sana aslinya lebih banyak dari yang disebutkan dari apa musawifat hanya saja sebagian ulama ahli nahu mencukupkan dengan syarat faedah dihasilkan tidaknya faedah dan juga terbedakan tidaknya dengan sifat Kemudian disebutkan bahwasanya terkadang mubtada dalam bentuk apa? Masdar. Contohnya apa? Ya. Coba antum ya Robbi. Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrih. Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrih. I'rabnya ya, bagaimana? Wa min ayatihi wa hasba ma qablaha. Min harfu jarin ayatihi ismun majrur bimin wa alamatu jarihi al-kasra wa huwa mudhaf al hadd min muttasil مبني على الكسرة في محل جر مضاف إليه آه، آه، شبه جملة في محل ما إيه؟ ومن آياته شبه جملة الجر والمجرور شبه جملة في محل رفع خبر مقدم خبر yang dahulukan آه، أن تقوم السماء والأرض أن حرف نصب ومصدر واستقبال تقوم في مضارع منصوب أن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره السماء فاعل مرفوع علامة رفعه ya hmm. setelah itu jumlah ataupun an wa ma ba'daha fi ta'wilil masdar fi mahali fi mahali rafin mub mubtada mu'akh muakhar apa takdirnya antaku sama Hah? qiyamu as-sama'i wal ardi qama yaqumu masdarnya apa qiyam hmm. ya. ya sekarang kita masuk ke khabar tinggal 5 menit waktunya merojahnya setengah jam ya biar ada faedah sebelum dilanjut ada yang mau ditanyakan apa tadi dari penjelasan yang telah lewat diketahui bahwasanya yang namanya khoban gak mesti nakiroh bisa ma'rifah ya, bisa ma'rifah kemudian hukum asal dari mubtada adalah dikedepankan ditaruh di depan. Ya. Terus tentang terkait bagaimana boleh tidak ya ketika ada khobar dalam bentuk nakirah untuk dijadikan sebagai mubtada dan sebaliknya. Ya. Ada khilaf. Tapi yang antum perlu ingat-ingat tadi, yang pertama hukum asalnya kalau antum mendapati ada dua isim yang sama-sama ma'rifah, hukum asalnya yang di awal itu apa? mubtada. Kalau tidak, maka antum lihat mana yang lebih ma'rifah. Maka dia dijadikan sebagai mubtada. Yang lain membolehkan untuk dibolak-balik. Ada juga pendapat yang lain yang mengatakan yang dikenal itu dijadikan mubtada. Yang dikenal di sisi mukhabab itu dijadikan mubtada. Adapun yang belum dikenal dijadikan khobar. Muhammad sudah eh, tahu Muhammad ada apa gitu loh ya kan nggak tahu apaannya ini apa ini nggak tahu Muhammad sudah tahu Muhammad iya ada apa Muhammad halik binasa ini kan belum diketahui kan akhirnya dengan kabarnya. ya wal khabaru huwal juz'ul ladzi tatimmu bihil faidatu ma'a mubtada'in wa huwa qismani mufradun wa ghairu mufradin Khobar adalah bagian yang faedah itu menjadi sempurna dengannya bersama mubtada. Ya, khobar adalah bagian yang faedah itu menjadi sempurna dengannya bersama mubtada. Wahwa kismani dan dia khobar ada dua macam. Mufradun wa ghairu mufradin. Khobar yang mufrad dan khobar yang bukan mufrad. Yang perlu antum ketahui di sini adalah tentang makna mufrad. Jadi yang dimaukan dengan mufrad di sini adalah apa yang merupakan lawan dari jumlah dan syibhu jumlah. Kalau jumlah ada berapa macam? Dua. Jumlah fi'liyah dan ismiyah. Syibhu jumlah juga ada dua. Zorof dan jar majrur. Adapun kalau disebutkan istilah mufrad pada bab i'rab di awal-awal pembahasan, maka yang dimaksud dengannya adalah apa? lawan dari malai musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asmail khamsah. Adapun kalau disebutkan tentang istilah mufrad maka yang dimaukan ataupun tentang mufrad pada pembahasan an ini nanti belum sampai kita maka ini dimaukan dengannya juga pada la tabriah lana fil jinsi maka yang dimaukan adalah lawan dari mudhaf dan syibhu mudhaf ya kalau disebutkan mufrad pada bab nida dan bab la nafi lil jinsi, maka ini mukan dengan mufrad adalah apa? Apa yang merupakan lawan dari mudhaf dan syibhu al-mudhaf. Adapun pada bab alam, bab alam tentang nama-nama yang sudah kita lewatkan bahasanya, maka ini mukan dengan mufrad padanya adalah apa? Lawan dari murakkab. Ya lawan dari murakkab. Ya itu diingat-ingat ya. Jadi mufrad banyak penggunaannya. Kemudian fal mufradu nahu zaidun qaimun wa zaidani qaimani wa zaiduna qaimuna wa zaiduna akhuk. Maka contoh muf khabar ya mufrad adalah zaidun qaim. Zaidani qaiman, zaiduna qaimun, zaidun ahuk. Kenapa kira-kira dicontohkan Eh, empat contoh ini atau dengan empat contoh ini koim koimani koimuna akhub apa kira-kira tujuannya untuk menunjukkan bahwasanya dalam pembahasan khobar iya musanna jamak dan juga asmaul khamsah itu masuk kepada penamaan apa muf mufrad gitu ya Robnya mudah kan zaidun koimun ya semua zaidun dalam semua contoh ini adalah apa mubtada tandanya saja yang berbeda. Ya. Khobar juga ataupun koimun pada semua contoh ini koim, koimani adalah khobar yang berbeda Arabnya. Insya Allah bisa ya, mudah kan Arabnya. Coba untuk Arab eh, Zaidun akhuk. Zaidun akhuk. Zaidun. Mubtada marfu bil وعلامة رفعه ال الضمة الظاهر على آخره أخوك أخوك خب خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو نيابة لأنه من أسماء وهو مضاف الكاف أمر متصل مبني على Al-fat fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Belum terbiasa ya kelihatannya. <laughs> Biasakan, itu penting. Baca sudah lumayan. Ya, aduh, waktu udah habis. Ditunda aja ya. Sebelum di diakhiri, apa orang ada yang bertanyakan lagi? Ya. Al-mubtada qismani, ya. Telah disebutkan bahwasanya hukum asal atau ghalibnya yang namanya mubtada dan khabar itu harus persesuaian dalam muannas, muzakkar, mufrad, musanna. Ya. Adapun dalam contoh al-mubtada qismani ataupun al-khabar qismani ini kok tidak sesuai antara ifrad dalam masalah ifrad dan musannanya. Kenapa boleh? Karena mubtadanya ada alif lam lil jins. Sudah kita lewatkan ya alif lam lil jins. ya maknanya umum. Boleh untuk satu, boleh untuk lebih dari satu lil jins. Ya, sekarang Abalu masuk pelajaran. Masih tersisa sekitar 4 bulan lagi ya. Semester ini ya. Sehingga harus dimaklumi kalau kecepat. Jadi murojaahnya juga harus ekstra ya, menghafal murojaahnya